اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوس الصدر wasyatatil amri Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih Artinya Ya Allah segala puji untukmu seperti apa yang engkau firmankan dan yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan Ya Allah bagimu salatku ibadahku hidupku dan matiku dan kepadamu tempat kembaliku, dan kepadamulah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan keraguan-raguan dalam hati serta kesulitan segala urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dihembuskan oleh angin.